Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan Risalah Al-Usul Al-Thalatha. Kita sedang dalam pembahasan Al-Aslul Thalith, pokok yang ketiga, yaitu Marifatu Nabiyikum Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau manusia paling utama di antara seluruh manusia yang ada. Seandainya kita membuat silsilah keutamaan manusia, yang paling utama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Sayyidu Bani Adam sehingga beliau di akhirat kelak satu-satunya nabi yang memberikan syafaatul uthma setelah semua nabi yang lainnya ulul asmi yang lainnya melakukan penolakan untuk memberikan syafaatul uthma di hari kiamat kelak lima rasul yang dipilih oleh Allah yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Musa, Nabiullah Nuh, dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Rasul yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu adalah ar-rusul, semua para rasul setelah ulul asmi. Setelah itu al-anbiya, semua para nabi Allah alaihi salatu wasallam alaihi dan setelah itu adalah para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an lalu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baru kemudian umat-umat yang lainnya beliau Rasulullah SAW adalah manusia yang paling utama di antara seluruh manusia yang ada. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Rasulullah SAW kecuali dengan ini tugas dan fungsi kenabiannya dan kerasulannya tidak pernah memanggil dengan nama Rasulullah SAW. Sedangkan semua nabi dan rasul yang lainnya dipanggil oleh Allah dengan nama-nama mereka. Semisal, Ya Adam, Uskun anta wa jannah. Ya Adam, tinggallah anda dan istri Anda di sorga. Tentang Nabiullah Nuh, Allah katakan, Ya Nuh, eh ihbil bisalamin minna. Ya Nuh, turunlah Anda dari kapal dengan keselamatan dari kami. Tentang Nabiullah Musa, Allah katakan, Ya Musa, Inni anallah, wa Musa, aku adalah, aku Allah. Tentang Nabiullah Ibrahim, Allah katakan wanadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya dan kami seru Nabiullah Ibrahim wa Ibrahim sungguh telah benarlah mimpimu tentang Nabiullah Isa ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka ila, ilayya wa Isa sungguhnya aku mengangkatmu menuju diriku menuju Allah ke langit ini semuanya Allah Subhanahu wa taala panggil semua mereka dengan nama-namanya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah tidak memanggil dengan namanya akan tapi memanggil dengan tugas beliau sebagai seorang nabi atau rasul. Ya ayyuhal musammil qumil laila illa qalil. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Ya ayyuhar rasul. Wahai rasul, balik ma'ung ilaika min rabbik. Semuanya Allah panggil dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhan Musammil, ya ayuhan mudathir. Tidak memanggil dengan ya Muhammad. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu memberikan tazkiyah, memberikan pujian-pujian berkaitan dengan akal beliau, berkaitan dengan hati beliau, berkaitan dengan pandangan beliau, berkaitan dengan kejujuran beliau, berkaitan dengan uh, maksumnya beliau dari dosa. Ini semuanya adalah diantara Allah katakan, Ma sahibukum wa magawa, Tidaklah saudaramu itu sesat dan menyimpang dan zalim Demikian pula Allah katakan, "Wama yang tiqanil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad bicara kecuali dengan wahyu Allah wahyukan kepadanya. Mazagal basaru wa matagha. Mata Muhammad tidak tergelincir dan tidak melampaui batas. Makadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak berdusta apa yang dia lihat. Warafa'na laka dhikrak dan telah kuangkat ini sebutan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wisrak dan telah kuletakkan beban dosa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini semuanya diantaranya adalah rekomendasi tazkiyah dari Allah Taala pujian-pujian Allah berkaitan dengan hati beliau dengan akal beliau dan kejujuran beliau dengan terjaganya beliau ini merupakan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau telah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan walahu minal umri beliau memiliki umur thalathun wasituna sana memiliki 63 tahun arbauna qabla nubuwah 40 tahun itu sebelum kenabian wa thalathun wa isrun nabian rasulan. Adapun 23 tahun beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Walahu uh, wa baladuhu Makkah. Beliau negerinya adalah Makkah, Tempat kelahirannya adalah Makkah. Wahajara ilal Madinah. Lalu beliau hijrah ke Madinah. Nubi'a bi Iqra. Beliau diangkat sebagai nabi dengan Iqra dengan surat Al-Alaq wa ursila bil mudathir dan beliau diangkat sebagai rasul dengan surat Al-Mudathir. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur beliau 63 tahun dan beliau selama 40 tahun selama 63 tahun 40 tahun qabla nubuwah 40 tahun beliau menjalani umur sebelum diangkat sebagai nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kenabian beliau, kerasulan beliau tidak terkotori dengan akhlak-akhlak sebelumnya. Allah betul-betul siapkan tentang keadaan beliau manusia dengan akhlak yang sangat mulia. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, tidak ada celah untuk mencela akhlak nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali provokasi dosta untuk membuat manusia lari dari beliau. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah diantara keutamaan Rasulullah Sallam yang diangkat Allah menjadi nabi dan rasul di atas semua keutamaan para nabi dan rasul yang lainnya. Semoga kita pun memuliakan nabi kita, memberikan memiliki kecintaan yang besar kepada nabi kita bahwa beliau sebaik-baik manusia di alam jagat raya ini Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.